Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab A'mal Qulub. Kita sedang bahas bab warok dan pertemuan kita terakhir sudah membahas tingkatan-tingkatan warok ada tingkatan warok. Pertama tingkatan yang wajib yaitu warok terhadap yang haram. Mananya menjaga diri, menjauhkan diri dari yang haram. Maka ini disebut warok yang wajib. Semua orang wajib warok dalam bentuk meninggalkan yang haram warak dari perkara yang haram, menjauhi yang haram. Kedua, warak yang sunnah, yang mandub, yaitu warak dari perkara yang makruh dan syubhat. Menahan diri, menjauhkan diri dari yang syubhat dan yang makruh. Ini sunnah. Ketiga dan inilah yang paling tinggi yaitu disebut dengan sebutan darajah as-sabiqu ilal khairat. Waro yang tingkatannya sampai pada level berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan. Nah warok yang ini mah adalah mencakup juga warok dari perkara-perkara yang mubah. Apalagi yang mubah itu yang tidak ada manfaatnya. Amalan dia hanya berkisar pada yang wajib dan yang sunnah. Inilah tiga tingkatan waro yang sudah kita terangkan. Berdasarkan hal itulah maka manusia pun di dalam masalah warok yang dimiliki dalam diri mereka terbagi kepada tiga tingkatan manusia. Pertama, berkata mu'alif kama annal warok alal maratib fakadzalika nas fihi ala maratib kalau waro ada bertingkat-tingkat maka manusia dalam menerapkan waro pun ada bertingkat-tingkat pula faminhum man kharama wara'uhu wa sara muwaqi'an lima harrama Allah ka'akli riba wan naum anis salah فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس ويترك الصلاة الجماعة فهذا يحتاج إلى ورع واجب بفعل الواجب وترك المحرم Pertama, di antara manusia ada yang kadar waroknya super lemah. Sehingga dia terjerumus ke dalam perkara yang Allah haramkan seperti memakan harta riba, tidur dari sholat, melalaikan sholat karena tidur. Dia tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Meninggalkan sholat berjamaah. Jadi mengabaikan kewajiban, melanggar yang haram. Orang seperti ini butuh kepada warok tingkatan pertama yaitu warok yang wajib. Nanti orang ini termasuk orang yang zolim terhadap diri sendiri. Nanti ayatnya dan pembagian dari ayat itu diterangkan kemudian. Ini tipikal atau level manusia yang pertama dalam hal warok, artinya dia tidak warok. Sehingga melakukan yang haram, mengabaikan yang wajib. Wa minhum level kedua, man lazimal wara al wajib. Faja'a bil wajib wa al muharram walakinnahu idza ishtabaha alaihi amr lam yatrukhu bal yudqiqu yas'alu aharamun huwa والمفتي قد لا يستطيع أن يفتي بحرمته بل يقول دعه أكره لك هذا لا يعجبني فعله أو يقول له في شيء يشتبه في وجوبه الأحوط أن تفعله لأنه قد يكون واجبا ولكنه يقف ويسأل هل هو واجب ولا يريد أن يفعل ما زاد عن الواجب Wala yuridu ayat sulkasi wal muharram. Kedua, orang yang memegang teguh warok yang wajib. Dia hanya melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan yang nyata-nyata haram. Yang sunnah ditinggalkan. Yang makruh dilakukan. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang dia ragu tentang keharamannya. Dia rinci detil bertanya, ini haram enggak? Kalau haram ditinggalkan. Kalau masih abu-abu, masih berkisar haram dan syubhat, dia masih lakukan. Dan mufti, ustaz, ulama yang ditanya kadang-kadang tidak tegas ketika menjawabnya dengan mengatakan ini haram enggak. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Aku tidak menyukai perbuatan ini dilakukan. Atau sebuah perkara yang diragukan kewajibannya antara wajib dan sunnah. Bagaimana hukumnya perbuatan ini wajib atau tidak? Orang yang ditanya tidak berani memastikan wajib atau sunnah, tapi menyatakan lebih baik kamu amalkan. Kadang-kadang ini bisa wajib, tapi dia menyatakan kalau tidak wajib saya tidak akan laksanakan. Perkara yang wajib atau sunnahnya diikhtilafkan oleh para ulama banyak. Seperti umpamanya sholat tahiyatul masjid. Jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Sebagian ulama menyatakan wajib. Karena larangan duduk sebelum sholat itu ditekankan. Ida dakhala alaikumul masjidah fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan sampai duduk sebelum sholat dua rakaat. Larangan dengan ditekankan fala yajlisanna dengan adanya huruf nun taukid di akhirnya. Tidak mengatakan fala yajlis hatta ya rakaatain, tapi pakai penekanan fala yajlisanna. Sebagian ulama menyatakan wajib. Ketika ada seorang masuk Nabi SAW sudah mulai khutbah Jumat. Masuk langsung duduk ditegur hal soleh rakaatain. Apa kamu sudah salat dua rakaat? Belum. Kum fasalli. Bangkit kamu, salatlah kamu. Kalau ini sunnah Nabi SAW tidak akan menyuruh orang melakukan yang sunnah dengan nada perintah. Seperti kemarin sudah disinggung ada orang bersin tapi tidak hamdalah oleh Nabi dibiarkan. Yang satu lagi bersin hamdalah lalu didoakan yarhamukallah. Orang tadi protes, ya Rasulullah saya bersin tidak engkau doakan, dia bersin tidak eh, engkau doakan dia. Kata Nabi SAW, engkau tidak hamdalah, dia hamdalah. Hamdalah setelah bersin sunnah. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh, mana hamdalahmu? Tidak. Kalau sunnah beliau tidak menyuruh. Hanya anjuran atau mengiming-imingi perbuatan itu dengan pahala. Tapi sholat tahiyatul masjid ini Nabi perintahkan. Sudah duduk itu dan sudah khutbah. Bangkut kamu, sholat. Jadi sebagian ulama, Surah Syekh al bani rahimahullah, mewajibkan sholat tahiyatul masjid. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Atau contoh lain cadar bagi para wanita. Sebagian ulama menyatakan wajib menutup uh, wajahnya karena itu adalah sumber fitnah yang paling besar bagi uh, untuk wanita bagi laki-laki. Ketertarikan laki-laki kepada wanita pasti wajahnya bukan bagian lain. Bukan tangan, bukan kaki, kalau kaki saja wajib ditutup berdasarkan nas ayat, padahal fitnah kaki tidak lebih besar daripada pada fitnah wajah. Laki-laki yang terpikat sama wanita sampai melotot, pasti yang ditatap wajahnya bukan kakinya. Itu kakinya mulus, enggak. Tapi wajahnya itu cantik. Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Surah An-Nur ayat 31. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka agar perhiasan yang tersembunyi di kaki itu diketahui orang. Kalau memberitahukan bahwa di kakinya ada perhiasan ada haram, terlarang, apalagi memperlihatkan kakinya. Lebih haram lagi. Kalau memperlihatkan kakinya haram, apalagi melihat bagian tubuh yang lebih besar daya tariknya, yaitu wajah. Sebagian ulama mewajibkan wajah ditutup bagi wanita. Sebagian lagi menyatakan sunnah. Syekh bin dalam kitab Hijabul Mar'ah Muslimah menyatakan itu sunnah. Ada yang membantah, Syekh At-Wajiri membantah. Ditelaah lagi kata beliau, semakin saya menelaah tentang hukum cadar, semakin yakin bahwa itu adalah sunnah. Ini Wajibnya menutup wajah diikhtilafkan oleh para ulama. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Orang yang waroknya hanya sampai warok yang wajib, dia akan lebih memilih amalan yang hukumnya lebih ringan risikonya. Seperti umpamanya tahiyatul masjid, dia akan lebih memilih yang sunnah sehingga tidak tidak merasa berdosa, sehingga tidak ketika melakukan tidak melakukan tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Ketika bercadar dia akan lebih memilih yang sunnah sehingga tidak merasa berdosa. Yang dia lakukan hanya yang wajib dan meninggalkan yang haram. Hanya itu. Nah, orang yang seperti ini menurut Al-Quran disebut dengan muktasid. Yang pertama tadi disebut dolimun linafsi. Yang pertama itu orang yang tidak memiliki warok kecuali dengan kadar yang tipis sehingga sering terjerumus ke dalam yang haram, sering meninggalkan yang wajib. Ini zalim terhadap diri sendiri yang kedua hanya sebatas yang wajib saja. Dan meninggalkan yang haram saja. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh, yang syubhat dilanggar. Muktasib. Mana muktasib itu simpel, sederhana. Ala kadarnya. Dua kelompok ini oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab. Maksud kitab di sini Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Siapa yang menerima warisan Quran? Umat Islam. Ini menunjukkan umat Islam umat pilihan Allah. Karena itu diberikan Al-Quran. Tsumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qurannya kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu umat Islam. Selain umat Islam, tidak diberi Quran. Lalu kata Allah, umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, faminhum zolimun linafsi. Di antara mereka ada orang yang zalim kepada diri sendiri. Maknanya wahuwa man waqa'a fi ba'dil haram au taroka ba'dil wajib. Yang zalim kepada diri sendiri itu kadang terjerumus dalam perkara yang haram atau kadang meninggalkan perkara yang wajib. Perintah Al-Quran diabaikan, larangan Al-Quran dilanggar. Ada umat Islam yang seperti itu? Ada, banyak. Mereka lah orang yang zalim kepada diri sendiri. Jadi ketika kami berikan Al-Quran kepada kaum muslimin, di antara mereka ada yang zalim kepada diri sendiri. Kenapa mengabaikan Al-Quran dianggap dolim kepada diri sendiri? Sebab sikap itu merugikan diri sendiri. Terkena azab nanti. Setiap dosa berarti dolim kepada diri sendiri. Karena diri sendiri yang akan menerima akibatnya. Ini kelompok pertama. Orang yang dolim kepada sendiri, orang yang kadar waroknya tipis. Sehingga yang wajib diabaikan, yang haram dilanggar. Kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Siapa yang muqtasid? Wa huwa man lazimal wajib wa tarakal muharram duna fi'lil mustahab au ijtimadil makruh au mutasyabih. Orang yang muktasid itu adalah orang yang hanya berpegang teguh kepada yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tapi yang sunnah ditinggalkan. Yang makruh, yang syubhat dilakukan. Kalau ada hukum diikhtilafkan oleh para ulama antara wajib dan sunnah, dia lebih memegang yang sunnah sehingga meninggalkannya dianggap tak berdosa. Begitulah orang yang muktasid. Ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat idnillah. Di antara mereka ada yang orang berlomba dalam kebaikan atas izin Allah. Di sini disebut idnillah. Maknanya orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan itu karena hidayah dari Allah kepada dia. Siapa orang yang level ketiga ini? Wahada huwa alladhi tarakal haram wa tarakal makruh wal mutasyabih wa fa'alal al-wajib wal mustahabbat. Dialah orang yang meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang makruh. Meninggalkan yang syubhat Melakukan yang wajib, melaksanakan juga yang sunnah. Kata orang YTS mah fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun ditinggalkan. Yang sunnah pun dilaksanakan. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Nah inilah yang disebut dengan Sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini orang yang memiliki kadar warok yang sangat tinggi. Walaupun bukan yang tertinggi. Warok dari perkara yang haram. Perkara yang eh, apa nama syubhat Bahkan perkara yang mubah, apabila yang mubah itu melalaikan, dia tinggalkan yang mubah. Amalannya hanya berkisar antara wajib, sunnah, wajib, dan sunnah. Itulah tiga level manusia dalam hal wara. Setelah itu berkata muallif fahadhihi maratibun nas fi hadzal bab. Walihada fa inna ahkamahum tatafawut binaan ala dhalik ghayat at-tafawut wa hadhihi masalah mufidah wa yahtaju ila ma'rifatihal ila ma'rifatihal insan alladhi yaf'al muharram wa yatruku ba'd wajibat Inilah tiga tingkatan manusia dalam bab waro ini. Karena kadar kewaroan manusia berbeda-beda, hukumnya juga berbeda-beda. Dan masalah ini masalah yang sangat bermanfaat untuk diketahui oleh manusia. Jangan sampai manusia itu terbalik. Dia warok dari yang makruh, dari yang syubhat. Tapi tidak warok dari yang haram. Seperti contoh umpamanya. Orang ketika Ramadan mengabaikan saum Ramadan yang wajib. Kadang dia saum, kadang dia tidak tanpa uzur dan itu dosa besar. Tapi kemudian pas masuk Syawal dia bertanya tentang keutamaan saum Syawal dan tata caranya. Apa sih keutamaan saum Syawal? Saya kabita. Caranya gimana? Apakah harus berturut-turut enam hari ataukah boleh ber, ber, ber apa? Tidak harus berturut-turut. Dia bertanya tentang hukum Syawal, saum Syawal padahal Ramadan juga banyak batal tanpa uzur. Dia warok menjaga yang sunnah tapi tidak warok dalam menjaga yang wajib. Atau umpamanya orang yang dia lalai dalam menunaikan kewajiban zakat, zakat fitrah ataupun mungkin zakat harta, hartanya banyak. Sudah mencapai nisab. Setiap tahun dia wajib keluarkan zakatnya. Tabungannya aja ada ratusan juta ataupun umpamanya ada miliaran. Setiap tahun begitu. Dia tidak pernah berpikir tentang zakat. Padahal sudah kena kewajiban tapi dia banyak melakukan infak dan sodakoh. Dia warok dalam menjaga yang sunnah, tapi tidak warok dalam menjaga yang wajib. Atau sebagai contoh umpamanya orang yang melakukan waliyadzubillah. Dia berzinah umpamanya. Terus sampai wanita yang dizinahinya itu hamil. Dia mengeluh, kemudian ditegur oleh kawannya. Kenapa kamu tidak melakukan azal? Azal itu mengeluarkan spermanya di luar, tidak di dalam. Dia menjawab, sebab saya tahu azal itu hukumnya makruh. Makanya setinggalkan Dia meninggalkan yang dia anggap makruh, tapi dia tidak peduli terhadap perbuatan yang haram. Dia warok dari perkara yang makruh, tapi tidak warok dari perkara yang haram. Dan begitulah beberapa contoh orang yang salah kaprah di dalam menerapkan warok seperti ini. Kadang-kadang dia warok dari perkara yang makruh atau yang syubhat, tapi dia terjerumus ke dalam perbuatan yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita mengetahui dari tiga tingkatan manusia dalam hal yang wara itu. Pertama, orang yang tidak wara kecuali dengan kadar yang tipis sehingga masuk ke dalam perbuatan yang haram atau meninggalkan sebagian kewajiban. Orang ini zalimun nafsi terancam dengan api neraka. Azab yang keduanya orang yang muktasid dia hanya mengerjakan yang wajib tapi meninggalkan yang sunnah. Hanya mengerjakan eh, meninggalkan yang haram tapi kadang melakukan yang makruh dan yang syubhat. Ini muktasid. Dan yang ketiganya orang yang warok dari termasuk yang mubah. Tiga golongan manusia ini ketika berperilaku menerapkan warok di dunia, di akhirat nasibnya oleh Allah diterangkan dalam surah Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan talatha. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Pertama, golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Kedua, golongan kiri. Betapa celakanya golongan kiri. Dan yang ketiga, Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiga golongan sudah, nggak ada golongan keempat. Siapakah ketiga golongan ini? Ketiga golongan ini adalah tiga golongan yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 32 tadi Allah berikan Quran kepada kaum muslimin mereka terbagi kepada tiga golongan. Adapun ashabul yamin disebut fi sidri makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Itu golongan kanan. Mereka selamat. Siapa? Merekalah al-muqtasid. Merekalah orang-orang yang simple, sederhana tadi yang hanya melakukan yang wajib, yang sunnahnya ditinggalkan. Yang hanya menjauhi yang haram, yang makruh, yang syubhat kadang-kadang dilaksanakan. Meninggalkan yang sunnah tidak dosa. Karena sunnah itu maknanya ini sunnah dalam kacamata ilmu fiqih. Hukum sunnah itu ma yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkannya itu tidak akan diadab. Wala Yuthabu fa'il eh, wa yuthabu fa'iluhu, tapi yang melakukannya di, dilaksa, di, di, dipahalai. Yang melaksanakannya dipahalai. Yang meninggalkannya tidak diadab. Itu yang sunnah. Sunnah menurut fiqih. Beda lagi dengan sunnah menurut ilmu akidah. Harus dibedakan walaupun lafadznya sama-sama sunnah tapi diterapkan di ilmu, disiplin ilmu yang berbeda, maknanya beda. Seperti pernah saya jelaskan istilah sendok. Ada digunakan di dunia pertukangan sendok tembok. Di perbengkelan sendok ban. Fungsinya mencungkil ban. Sendok tembok fungsinya untuk nembok. Ada lagi sendok sepatu, untuk memasukkan kaki ke sepatu. Ya, ada kan itu namanya juga sendok sepatu kan? Ada lagi sendok makan. Sama semua sendok tapi bahannya beda, fungsinya beda, ukurannya berbeda. Sunnah dalam ilmu fiqih itu tadi. Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukannya berpahala, yang meninggalkannya tidak dosa, tidak diadab. Adapun sunnah menurut al-ilmu aqidah adalah syariat. As-sunnah ya syariah. Kita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man taraka sunnah faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sunnah dia kafir. Loh, tidak sholat rawatib kafir. Bukan itu, salah penerapan. Sunnah di sini sunnah menurut ilmu akidah yaitu syariat. Siapa yang meninggalkan syariat, murtad is eh, kafir dia. Itu makna sunnah syariat. Yang ketiga, ada lagi sunnah dalam arti hadis lawan atau pada apa pasangan dari Quran. Quran sunnah. Maksudnya sunnah ini hadis. Ada lagi sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Ini sunnah ini mukhalafah atau menyimpang dari sunnah disebut bid'ah. Beda-beda makna sunnah menurut ilmu disiplin yang berbeda-beda. Nah, jenggot ini sunnah bukan hukumnya sunnah tapi sunnah Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang hukumnya wajib. Makanya Para ulama menyatakan qat'uha isyan wa halquha haram. Memotongnya adalah maksiat, mengurut, mengeruknya, mencukurnya sama sekali adalah haram. Isyan dosa maksiat, tapi kadarnya lebih rendah daripada yang haram. Itu sunnah, ini sunnah Nabi, ya, Sunnah Nabi, bukan hukumnya sunnah. Sunnah dalam pengertian ilmu akidah tadi yaitu bagian dari syariat. Ya. Makanya para ulama mengumpulkan hadis tentang seluruh agama Islam, tentang masalah rukun rukun iman, rukun Islam, terus masalah fikih dan semuanya. Lalu kitabnya diberi nama kitab Sunan. Ada Sunan Abu Dawud. Ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasai, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Ad-Darimi. Itu kumpulan sunnah-sunnah, artinya syariat. Imam Al-Barbahari menyusun kitab Syarhus Sunnah, syarah tentang sunnah. Tapi isinya apa? Akidah dan tauhid. Itulah syariat. Kesasar disebut dengan sebutan sunnah orang banyak menerapkan sunnah untuk satu disiplin ilmu diberlakukan untuk seluruh cabang ilmu. Ya nggak nyambung itu. Kalau kita mau makan kemudian ke tukang tembok, coba pinjam sendok atau dikasih sendok tembok merenan. Bisa dipakai nyuap? Bisa, tapi bibirnya doer nanti. Rusak. Nah, sunnah yang kita maksud di dalam pembicaraan kita sunnah dari aspek fikih. Orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka adalah melaksanakan yang fardu dan juga yang sunnah. Sunnah di sini maknanya sunnah menurut ilmu fikih. Contohnya apa? Salat sunnat rawatib. Contohnya apa? Saum Senin kami, saum Syawal, saum Arafah, saum Muharram. Contohnya apa yang sunnah-sunnah? Ya membaca Al-Quran, zikir-zikir pagi dan petang itu semuanya sunnah. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kata Allah, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ wa qalilu minal akhirin. Itu manusia terbaik di akhiratnya. Level surganya berbeda dengan level surga orang-orang yang ashabul yamin. Karena amalnya juga beda. Kalau ashabul yamin mah hanya yang fardu meninggalkan yang sunnah. Hanya meninggalkan yang haram, kadang yang makruh, yang syubat dilakukan. Dan itu tidak dosa. Mereka dapat surga. Mereka ashabul yamin. Tapi yang wasabiqun as-sabiqun ini fardu kalaku sunnah kalampa. Perjuangannya lebih besar dari yang tadi. Pengorbanannya juga lebih besar dari yang tadi. Penderitaannya juga lebih besar dari yang tadi. Yang tadi mah ketika malam tibra bangun-bangun subuh. Kalau yang wasabiqun as-sabiqun mah jam 2 bangun lagi ngantuk lagi dingin, lagi males-malesnya, dia perangi semua itu. Dia ambil sikat gigi, lalu dia mungkin mandi atau minimalnya berwudu. Setelah fresh dia sholat. Itu berbeda pengorbanannya dengan orang yang ashabul yamin. Maka upahnya dari Allah jelas berbeda. Level surganya juga berbeda. Nah dua kelompok yang selamat karena dua-duanya memiliki kadar warok dengan kadar yang berbeda. Kalau yang muktasid warok dari perkara yang haram. Jauhi yang haram. Tapi tidak warok dari perkara makruh. Yang makruh kadang dilakukan. Tapi lumayan ada kadar waroknya. Allah beri upah dengan menjadi ashabul yamin. Adapun yang sabikun bil khairat karena pengorbanan perjuangannya penderitaan lebih besar, kadar waroknya lebih tinggi. Dia tidak hanya warok dari yang haram, tapi juga warok dari hal yang makruh, yang syubhat. Kadang warok dari perkara mubah kalau mubah itu mengabaikan, melalaikan. Maka upahnya dari Allah jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berharga daripada ashabul yamin. Maka Allah Azza wa Jalla membedakan level surganya karena perbedaan level wara. Maka penyebab celaka atau selamatnya seseorang di akhirat sangat tergantung pada kadar warok yang dimiliki ketika hidup di dunia. Adapun yang tidak warok yaitu zalimun li nafsihi ada larangan karena itu menyenangkan dilanggar dan rata-rata yang dilarang itu menyenangkan. Walaupun mahal, walaupun berisiko, walaupun merusak, walaupun membuat menderita, tapi menyenangkan dilakukan. Judi menyenangkan, walaupun berisiko habis hartanya. Ngabuk, walaupun mahal. Harga minuman keras kan dibanding kopi sasetan jauh, sasetan paling 2000 gitu. Kalau tinggal minum 3000 atau maksimal 5000 untuk teler mana jutaan atau ya rasanya, katanya ya, bukan pengalaman. Katanya minuman keras itu harga eh, rasanya nggak enak juga. Kalau minum kopi, teh manis, kelihatan ini mati seruput sampai sehat. Kalau yang minuman keras, lok tahan apa lek. Sasloki-sloki kan gitu ya. Lek langsung ditiri. Menunjukkan tidak enak. Mahal, tidak enak, merusak. Tapi peminatnya banyak. Demikian juga maksiat-maksiat yang lain. Berisiko mahal, merusak, peminatnya banyak. Karena ada unsur kesenangan dan mengandung unsur candu. Sekali berbuat, susah untuk bisa berhenti. Coba lihat penjudi. Coba lihat pemabuk. Coba lihat penarkoba. Penarkoba. Coba lihat perokok. Tahu itu merusak. Tahu itu berbahaya. Tahu bahwa itu bukan hanya mubazir, tidak hanya merusak diri sendiri, merusak orang lain juga, kasihan anak istrinya, ya enggak? Oh saya mah kalau ngerokok enggak pernah di dalam, ke hutan, ke puncak gunung habis ngerokok pulang. Iya, tapi nikotin yang bersarang di paru-parunya, nikotin yang nempel di bajunya, di badannya, masuk ke rumah, menghembuskan nafas, dengan menyebarkan racun, nempel di dinding, nempel di di, di gordeng-gordeng. Keisap oleh istrinya, oleh anaknya, oleh semua orang yang ada di sana. Habis ngerokok, mangku orok. Itu racun dan nikotin yang nempel di bajunya kehisap oleh bahinya. Zolim gak tuh? Zolim. Zolim kepada siapa? Kepada diri sendiri dan kepada orang-orang sekitar. Coba bayangkan kita lagi sholat. Ada orang habis ngerokok di luar langsung masuk sholat, langsung digigirin orang di pinggir kita. Bawa rokok yang nempel di badannya kecium. Hmm, sampai nahan nafas kita. Pasti keisep tuh racun dan nikotinnya sama kita. Makanya tajam ke dalam kita. Gitu kan? Bolim. Dan sekali mencoba susah berhenti. Mengandung unsur candu. Itulah ashabus shimal. Itulah yang zalimun li nafsi. Zalim kepada diri sendiri. Apa balasannya? Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal fi samumi wa hamim. Wa dhillim yahmum. La baridi wa la karim. Ashabu shimal yang zalim kepada diri sendiri itu fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum. Ada berada di tiga hal. Tiga hal ini ketika di dunia bikin adem, bikin nyaman ketika di dunia. Fi samum dan hamim. Samum itu angin, tapi panas dengan kadar atau suhu panas yang puncak. Benda apapun yang kena angin itu terbakar. Saya nggak tahu di dunia ini ada nggak. Oh waktu SD pernah mendengar angin angin bahorok ya. Siapa yang kena angin itu terbakar di gurun mana gitulah. Ya ini samum angin. Kedua hamim, hamim air. Tapi panasnya luar biasa. Ketiga, wadhillim miyahmi. Naungan. Kalau di dunia kita mendengar angin, mendengar air, mendengar naungan, kesannya apa? Adem. Angin lagi umpah kita gerah, angin bertiup, ngahiliwir. Ngahiliwir itu apa? Meng, menghiliwir, sepoi-sepoi. Enak adem. Air begitu, naungan, teduh. Tapi ketika itu ada di neraka, itu semuanya menjadi siksaan. Fi samumi wa hamim wa yahmum. Sampai panasnya air apabila diteteskan ke atas kepalanya, tembus masuk ke dalam tengkoraknya, masuk ke dalam bagian dalam tubuh dan menetes lagi ke bawah. Saking panasnya. Naungannya super panas, anginnya super panas, airnya super panas. Ini ashabu shimal, ini yang zalimun linafsih. Karena apa? Karena tidak memiliki kadar waro. Sehingga dia tidak menjaga diri dari Allah yang Allah haramkan. Jadi tiga golongan manusia. Pertama, zalimun linafsih. Mereka akan menjadi ashabus shimal di akhirat. Yang kedua muqtasidun, mereka akan menjadi ashabul yamin di akhirat. Yang ketiganya sabiqun bil khairat, mereka akan menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim mutaqabilin. Dan seterusnya itu bacanya juga sambil ngebayangkan, aduh ademnya luar biasa, senangnya, gembiranya, bahagianya. Sudah sambil baca itu, sambil menghayati maknanya tuh, sambil senyum-senyum. Lalu setelah ayat tentang hal ini beres, hmm, kita berdoa Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah jadikan aku termasuk salah satu di antara golongan ini. Saking pikabitannya itu. Baca ayat ini, lalu setelah itu ashabul yamin, ma ashabul yamin. Turun levelnya. Tadi nikmat banget, ini nikmat biasa. Nikmat biasa akhiratnya dibanding kenikmatan dunia nggak ada bandingannya. Washabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im Adem juga. Setelah itu baru masuk wa ashabu shimal. Maka terhadap Ma ashabu ma ashabu shimal fi samumi wa Dari gambaran yang menyenangkan, yang enak ke gambaran yang mengerikan. Coba kalau surah ini dibaca dalam sholat dengan penghayasan. Nggak ada yang kuat sampai membaca ayat itu. Setelah itu apa efeknya? berupaya jangan sampai masuk ke golongan ini seusai ayat tentang ahli neraka ini dibaca pasti berdoa Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma la tudkhilni minhum Ya Allah jangan masukkan aku ke dalam golongan mereka begitu saking ngeri. Nah kita lihat ternyata nasib Manusia di akhirat sangat tergantung kepada kadar warok yang kita miliki di dunia. Makin tebal dan besar kadar warok, makin baik amalan kita. Makin dekat kita dengan Allah, makin selamat dari murka dan azab Allah, dan makin tinggi kadar surga kenikmatan yang Allah akan berikan kepada hamba yang memiliki kadar wara yang tinggi. Dari sinilah kita melihat betapa pentingnya kita memiliki sikap wara karena ini menentukan nasib kita tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat nanti ya. Inilah penjelasan kita tentang tingkatan-tingkatan wara dalam kehidupan manusia yang semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah kepada kita agar kita memiliki kadar warak tertinggi masuk ke dalam kategori sabiqun bil khairat di dunia dan masuk ke dalam golongan wasabiqun sabiqun di akhirat nanti. Untuk selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fiqih warak, bagaimana cara meraih warak. Insya Allah kita akan bahas di hari Kamis yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kalau bapak-bapak ada yang mengacung dipersilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya sudah dua tahun lebih Sering mengalami ketindihan Atau sleep paralisis Biasanya saya lawan saja dengan istighfar Irip-irip gitu merenya Dan baca ayat kursi Tapi semalam waktu ketindihan Ketika saya baca doa Jinnya malah mengejek dengan meniru bacaan doa. Kedengaran gitu? Atau mimpi? Saya harus bagaimana ya Ustaz? Saya merasa semakin kesini gangguannya semakin parah. Mohon nasihat. Syukur. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari tulisannya akhwat ya. Ya. Pertama, belum tentu itu gangguan jin. Seringkali jin itu jadi kambing hitam atas keluhan yang kita alami. Suudzon kepada jin. Jin bilang, saya selalu disalahkan, bukan salah saya. Tapi salah dia. Tapi mungkin jin, mungkin. Ya, Pertama, kalau itu jin, setan dari bangsa jin, bisa diantisipasi dengan doa dan membaca ayat sebelum tidur. Coba sebelum tidur, selain membaca doa mau tidur, coba baca Al-Fatihah tujuh kali. Kulhu tujuh kali, al falaq An-Nas tujuh kali, ayat kursi tujuh kali, lalu tiupkan ke, ke kedua telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Itu. Kalau setelah itu masih belum ngantuk juga, coba murojaah hafalan yang kita miliki, surat. Sebanyak yang kita bisa. Haroream usat taheta. Harus berjuang. Maka kalau dipakai memurojaah hafalan, itu cepat ngantuk. Setan membantu kita agar cepat ngantuk biar tidak baca Quran. Dan dalam keadaan baca Al-Quran kemudian kita tertidur, apalagi sudah berdoa tadi, Allah mengirim malaikat untuk menjaga kita. Setidaknya baca ayat kursi sebelum tidur. Ya. Kalau itu karena gangguan jin, insya Allah tidak akan teralami teralami lagi. Ini yang pertama. Kalau setelah itu masih teralami, berarti bukan setan yang berbuat. Tapi apa? Coba konsultasi ke dokter. Ya, kadang-kadang erup-erup itu disebabkan karena terlalu banyaknya porsi tidur dia mungkin nganggur, tidak banyak kegiatan, udah ngagoler sambil baca, sambil umpama melihat HP, chatting, searching di YouTube atau di web apapun, kemudian tertidur. Lebih dari 8 jam tidur sehari semalam. Itu dijamin akan erup-erup. Terutama pada subuh ngantuk tidur. Pas bangun males dan bete gitu, nggak mau melakukan apa-apa. Akhirnya cuma makan tidur lagi. Itu dijamin bakal irup-irup. Wallahu alam penjelasannya apa. Tapi saya pernah nanya ke dokter syaraf. Itu jadi apa namanya sensor motoriknya kurang respon. Karena apa? Kurang gerak. Jadi ada sensor apa namanya Eh, ketika otak merintahkan bangun, bangun. Si motorik kita kurang respon. Karena lemah, karena jarang gerak, karena ditidurkan terus. Otak merintahkan bangun, tahu ini teh sedang tidur dan ingin bangun, bangun, tapi berat. Coba olahraga. Coba banyak kegiatan, banyak aktivitas. Terus makanan juga yang kira-kira bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita. Sayur, buah, terus ramuan-ramuan tradisional. Coba. Mudah-mudahan dengan cara itu insya Allah nanti berhenti erup-erupnya atau ketindihannya ya. Allahu a'lam. Ustaz, anak mencintai antum karena Allah. Ini ikhwan ahwat ya ahabakalladhi ahbabtanilah. Semoga Allah pun mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena Allah. Afan tadi mungkin anak terlewat untuk golongan kanan yang masih suka melakukan subhat. Subhat itu apa ya? Bagaimana dengan subhat dalam masalah akidah? Subhat itu masalah yang meragukan hukumnya. Apa ini haram, apa halal? Subhat. Mestinya yang subhat dijauhi. Paman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjerumus ke dalam syubhat, maka akan besar kemungkinan dia terjerumus ke dalam yang haram. Tadi antara halal haram, ragu, subhat. Antara umpamanya wajib sunnah, ragu, ini syubhat. Itu maksudnya. Bukan syubhat dalam arti penyimpangan pemahaman dia karena kebodohan. Syubhat dalam masalah akidah adalah penyimpangan akidah karena kebodohan dia. Itu syubhat di bidang akidah. Syubhat yang kita maksud di bidang fikih. Ya, berbeda maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Seorang pemimpin mengeluarkan bawahannya dari grup kantornya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dan walaupun ada alasan, tapi orang yang dikeluarkan nggak mau bagaimana ya? Ya sabar aja nasib. Boleh dihubungi lagi pemimpinnya nanya, kenapa saya dikeluarkan? Salah saya apa? Tolong dimasukkan lagi. Eh, mungkin aja salah ya. Salah pijit. Aduh, tidak sengaja dikeluarkan. Atau mungkin karena kita melakukan kesalahan besar. Minimalnya tanya ke pemimpin itu. Kalau pemimpin itu mengeluarkan karena zolim, pada grup ini kemaslahatan bersama, zolim. Tidak ada alasan syar'i kita tidak menimbulkan permasalahan secara umum di grup itu. Tapi ada sentimen pribadi. Kalau dikeluarkan, ya zalim itu dosa atas tanggungan si adminnya. Tapi kalau dia punya alasan ini orang suka memposting sesuatu yang bikin masalah. Akhirnya dikeluarkan. Ya sadarlah kita. Minta maaf, boleh bujuk dia, tolong saya akan perbaiki. Itu aja sudah ya. Ini kayaknya curhat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan wajibnya memakai cadar, apakah dihususkan bagi mereka yang masih muda dan cantik? Bagaimana dengan wanita yang sudah lansia 60 tahun ke atas, apakah masih terkena hukum wajib menggunakan cadar? Pertama, bagi yang mewajibkan cadar, berlaku semuanya. Termasuk wanita yang jelek umpamanya. Iya. Karena jelek secara umum menurut seorang tertentu tetap cantik dia. Kalau sudah suka kepada salah satu aspek dalam diri orang itu, itu kesukaannya itu akan merubah penampilan yang buruk menjadi cantik. Sampai dia menikahinya setelah menikah baru nyesel gering buat gopet. Sampai ada lahir ucapan segala sesuatu terlihat indah sebelum dimiliki. Setelah dimiliki semua yang dimiliki kelihatan jelek. Begitulah manusia. Adapun wanita yang sudah tua tidak wajib menutup wajah berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 60 wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Dan wanita yang sudah tua yang sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk menikah fala junaha alaihinna ayyadhna thiyabahunna min ghairi mutabarrijatin bizina. Tidak apa-apa bagi mereka untuk menanggalkan jilbab-jilbab mereka tanpa bertabarruj dengan aurat atau perhiasan. Yang dimaksud menanggalkan jilbab, menanggalkan sadarnya. Sebab Al-Quran, Ya ayuhan Nabi, kul li azwajika wa nisa, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai hey Nabi, katakan kepada istrimu, putrimu, dan wanita-wanita kaum muminin. Hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memahami ayat ini jangan dengan akal, jangan dengan perasaan, tapi lihat penjelasan para ulama ahli tafsir. Khususnya di kalangan para sahabat. Ibnu Abbas menyatakan, Amarallahu al mu'minin ayyugatti wujuhahunna idha kharajna min buyutihinna wa la yubdina illa ainan wahidah. Allah merintahkan wanita-wanita mukminat ketika mereka keluar rumah untuk menutup wajah-wajah mereka dan tidak menampakkan kecuali satu mata untuk melihat. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah menyatakan wa yughatti wa yughattina mu'azzama wujuhihinna. Mereka mengira harus menutup sebagian besar wajah mereka wa yubdina ainaiha dan boleh menampakkan kedua matanya untuk melihat. Jadi ulama ikhtilaf di dalam masalah batasan cadar yang menutup wajah. Ada yang menyatakan satu mata, ada yang menyatakan dua mata. Ada yang menyatakan sebagian waj besar wajahnya tertutup. Dan seterusnya. Itulah penjelasan para ulama ahli ahli tafsir. Nah, ini yang kemudian disebut dengan jilbab. Atau khumur. Khumur itu bahasa kita kerudung. Wal yadribna Nabi khumurihinna ala jiyubihinna. Tidaklah para wanita mengelurkan khumur mereka, khimar mereka ke ke sampai ke dada mereka, bukan mutuh dada tapi dari atas sampai ke dada sebab ada orang yang lehernya kelihatan. Maka diperintahkan untuk sampai menutupi dadanya juga. Maka Abu Ubaidah mempraktekkan dengan mengambil sorbannya lalu ditutupkan ke kepala dan ke wajah dan menampakkan dua wajah, dua muka, dua dua matanya untuk kepentingan melihat. Ini tafsir An-Nur dan Al-Ahzab menurut para ulama ahli tafsir sama. Ini jilbab, ini khimar, ini pakaian, pakaian luar. Di dalam pakaian luar ada pakaian ad namanya. Pakaian dalam yang biasa dipakai di dalam rumah masih menutup tubuh kecuali leher ke atas gitu. Kadang uh, lutut ke bawah sikut juga masih uh, terbuka. Nah, setelah itu pakai jilbab. Untuk wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan. Wanita yang sudah tua yang tidak punya hasrat lagi untuk menikah, sudah menopause gitu, tidak apa-apa bagi mereka ayyadhna thiyabahunna, menanggalkan pakaian luarnya. Tapi masih ada kerudung yang termasuk adirun tadi. Sehingga wajahnya terbuka, terlihat, nggak apa-apa. Dibolehkan bagi wanita yang sudah menopause untuk melepas sadarnya tetapi biogairi ghairi mutabarrijatin bizina. Tidak menampakkan aurat mereka, ya. Wajah boleh terbuka untuk yang sudah tua. Adapun untuk wanita, wanita yang masih muda, terlebih dia cantik dan menjadi sumber fitnah. Tidaklah dibuka. Itu yang menyebabkan wanita laki-laki terfitnah atau orang lain rumah tangganya terancam. Oh, suami istri bisa berantem berantem di jalan karena kecantikan seorang wanita ya. Suami istri berjalan, ada wanita cantik lewat, itu sampai muter lehernya leher lelaki itu dilihat oleh istri di JWR, gitu kan? Ada yang begitu? Ada. Dan masalah tidak sampai JWR di sana terus mau belanja, mau makan nggak jadi. Udah nggak nggak nggak selera. Mata kamu jelalatan di mobil terus berantem, sampai di rumah terus berantem. Pasalnya apa? Seorang wanita menampakkan kecantikannya, ya. Allahu a'lam. Ustaz Afan masih bingung mengenai sunnah akidah dan sunnah fiqih. Kalau kita tidak mengerjakan sunnah menjelang tidur termasuk dosa atau bagaimana? Itu sunnah fiqih. Umpamanya disunahkan sebelum tidur, berdoa, kemudian membaca beberapa surat tadi, kemudian miring ke kanan dan menjadikan tangan kanan sebagai bantal itu sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala dan ada efek faidah dilindungi oleh Allah dari setan. Kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Karena itu sunnah dalam pengertian fiqih. Bukan dalam pengertian akidah tadi. Hukumnya sunnah. Salat rawatib hukumnya sunnah. Salat umpamanya syukur wudhu, tahajud, duha, syuruk hukumnya sunnah. Dikerjakan bagus dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak dosa, tidak tercela. Demikian juga saum Senin Kamis. Itu secara fikih hukumnya sunnah. Tidak dibahas dalam masalah akidah. Bagaimana hukum saum Senin Kamis. Tidak. Akidah tidak masalah fikih kecuali ini kecuali. Kalau masalah fikih itu menjadi ciri khas kelompok tertentu yang akidahnya menyimpang. Seperti contoh masalah al-masu al khuffain. Mengusap bagian atas sepatu ketika berwudu itu masalah fikih. Tapi oleh para ulama dibahas dalam masalah akidah. Karena apa? Karena itu ciri khas orang-orang syiah yang akidahnya menyimpang, mereka mengingkari hukum ini. Padahal hadis mengusap sepatu ketika berwudu itu diterima dari Ali bin Abi Thalib yang dianggap imam pertama di kalangan Syiah. Ali menyatakan laukana hadza dinu ala ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masi min a'la. Walakinna eh, Rasul raaitu Rasul sallallahu masa ala khufaihi. Seandainya agama ini berdasarkan akal, ra'yu, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atas. Tapi aku melihat dengan mata kepala sendiri beliau mengusap bagian atas. Ini masalah fikih. Tapi orang-orang Syiah diingkari. Dan ini menjadi ciri khas mereka. Akhirnya apa? Akhirnya oleh para ulama dimasukkan ke dalam bab akidah. Untuk menjelaskan ini adalah sunnah dalam masalah wudhu. Termasuk umpan nikah mutah itu masalah fikih, tapi itu menjadi ciri khas orang-orang Syiah dibahas oleh para ulama dalam masalah akidah dan banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi Sunnah dalam masalah fikih adalah sunnah yang kita fahami selama ini. Bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Adapun dalam masalah akidah, sunnah maknanya syariah. As-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariah. Maksudnya, syariat inilah yang disilahkan dengan sunnah. Makanya tadi Ibnu Abbas menyatakan mantaraka sunnah faqad kafar. Eh, Ibnu, Ibnu Umar, siapa yang meninggalkan sunnah dia kafir. Jadi sunnah di sini adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan inilah sunnah Nabi alaihi Kita lihat apa sunnah menurut akidah atau sunnah menurut fikih. Umpamanya memelihara jenggot sunnah Nabi. Kita lihat secara fikih menghukum memelihara jenggot atau memotongnya, atau oh, ternyata haram umpamanya. Berarti sunnah Nabi di sini adalah syariat Nabi SAW yang hukumnya wajib. Karena ada penjelasan fikih memotongnya adalah haram. Dan e, mengurut atau menginikan itu dosa besar. Nah seperti itu, jadi harus dibedakan antara fikih dengan masalah akidah tentang istilah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada bonus kalau bapak-bapak mau ngacung silakan. Siapkan mic. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah besok kita jumpa di sini membahas masalah tauhid ya. Dan untuk masalah waro ini akan kita lanjutkan pembahasannya di hari Kamis yang akan datang.